Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita ucapkan kalimat suci Kalimat mulia Dialah Allah yang maha kuat Maha perkasa, maha adil Yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi Memiliki semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita yang penuh dengan rindu, kasih sayang, penghormatan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dihormati, dimuliakan, dicintai. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Seperti biasa teman-teman sekalian bila Allah mudahkan tidak ada halangan secara syar'i kita akan melanjutkan bahasan kita di setiap di Selasa Ganjil 1 3 dan 5 bahasan tentang minhajul muslim dan kita sekarang masuk masih di bab adab adab pasal ke-17 bersaudara karena Allah mencintai dan membenci karena Allah sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian adab adalah tata kerama dan kalau bahasa lainnya adalah kemasan. Kita sangat dianjurkan untuk bisa mengemas semua ibadah yang sudah ada panduannya supaya lebih sempurna, lebih nikmat, lebih nyaman. Sholat malam dengan baju yang bagus, badan yang segar, tempat yang wangi, yang bersih, itu adabnya. Maka kita akan dapat double pahala double pahala, pahala sholat malamnya dan pahala adab dan kemasannya tadi. Sodaka juga begitu dengan uang yang baru misalnya, jumlah yang besar, diletakkan pada orang yang tepat, maka itu juga adab, pahalanya ada sendiri. Dan tentu sudah enam pasal kita bahas masalah adab ini, tidak asing lagi bagi teman-teman yang sudah biasa ikut, hanya saja bahasan malam ini adalah bahasan yang termasuk hal yang penting di dalam masalah adab ini. Adab bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kita ini manusia, teman-teman sekalian, makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Emang Allah ciptakan kita makhluk sosial. Kita harus interaksi dengan manusia, interaksi dengan lingkungan di sekitar kita. Kalau kita menyendiri, tinggal sendiri di hutan, tinggal sendiri di lautan, sulit untuk hidup. Karena kita memang harus interaksi. Bahkan Nabi SAW menetapkan afdaliyahnya lebih besar pahalanya bagi orang yang sengaja berinteraksi dengan manusia dengan suka duka yang mereka atau dia akan temukan dari mereka lebih baik lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang menyendiri sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih seseorang di antara kalian yang berbaur dengan manusia sehingga tentu mengetahui suka duka bersama mereka dapat pengalaman-pengalaman hidup banyak lahan-lahan dakwah banyak lahan pahala yang didapatkan bahkan kesalahan-kesalahan mereka bisa menjadi ajang pahala kita kata Nabi SAW seseorang di kalian yang bergabung dan berbaur dengan manusia jauh lebih afdal dibandingkan yang menyendiri sehingga tidak berbaur dengan manusia. Baik, agar kehidupan sosial kita bisa teratur dengan rapi, Allah yang Maha Suci dan Maha Sempurna juga menata dengan cara mengatur bagaimana caranya, menata dan mengatur bagaimana caranya agar kehidupan sosial kita baik. Maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi al-arwahu junudun al-arwahum junudun mujannadah al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti prajurit-prajurit yang bersatu dalam satu barisan. Mana yang senyawa, sejiwa, maka akan bersatu. Dan mana yang tidak senyawa dan sejiwa, maka akan berpisah. Kata para ulama hadis yang dimaksud adalah orang baik dia akan merasa nyaman kalau berse bersebelahan dengan orang baik. Dan kalau orang jahat dia tidak nyaman bersebelahan dengan orang baik. Dia takut ditegur, takut gak bisa sejalan. Begitu pula orang buruk nyaman di sebelahnya orang buruk. Ahli maksiat nyaman di sebelahnya ahli maksiat. Orang beriman nyaman di sebelahnya orang beriman. Dan ini salah satu tataan yang sangat rapi dalam masalah kehidupan sehingga orang-orang beriman tidak perlu berbaur dengan orang-orang yang fasik atau kafir. Dan sebaliknya, orang-orang fasik dan kafir sudah hidup dengan alamnya sendiri. Nggak perlu mereka mengganggu orang-orang yang beriman. Laki-laki yang saleh, pada saat dia mencari jodoh, dia nggak mungkin mencari jodoh di diskotik misalnya. Nah, dia tahu itu bukan tempatnya dia. Ruhnya tidak bisa menerima itu. Kecuali kalau orang tidak normal ya. Tapi dia akan cari muslimah, mukminah, yang tutup aurat, yang sholat, Dan sebaliknya subhanallah, laki-laki yang biasa di diskotik, nakal, rusak, mabuk, tidak mau dia dengan wanita baik-baik itu. Pakai jilbab tidak mau dia. Berapa banyak saya temukan kasus, ada laki-laki berhasil secara dunia, finansial. Ibunya soleh, ayahnya soleh, anaknya enggak, dicariin jodoh, enggak mau. Syaratnya mau mau menikah tapi jangan perempuan berjilbab. Syaratnya, jangan terlalu alim, Memang dia tidak suka, subhanallah. Jadi ini sebuah penetapan dari sang pencipta Allah yang sebenarnya untuk mengatur tatanan kehidupan sosial kita. Orang mukmin disunnahkan untuk mencintai semua mukmin sesama dia secara global sebagaimana kita tahu ada istilah ukhuwah islamiyah. Dan sudah pernah kita jelaskan panjang lebar banyak sekali lebih dari 20 poin bagaimana haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain menutupi aibnya, tidak mengganggunya, tidak membencinya, tidak mengambil haknya, tidak menggunjing, tidak ini, tidak itu, macam-macam. 20 lebih hak muslim terhadap muslim yang lain, kenal atau tidak kenal. Ngantar jenazah, solatin jenazahnya, gitu, jenguk kalau sakit dan seterusnya. Itu kalau global. Tapi kita dianjurkan supaya lebih rapi lagi dan kita bisa terkontrol dalam kehidupan sosial dengan beragam macam cobaan yang ada banyaknya keburukan-keburukan yang menyebar dari syaitan manusia dan jin di kehidupan kita ini maka kita dianjurkan menjalin uhuwa khasah persaudaraan yang khusus mencari sesama jenis kita yang sesoleh kita atau bahkan lebih daripada kita untuk menjadi sahabat dekat dan itu dikenal dengan persaudaraan di jalan Allah bertemu karena Allah berpisah karenanya nya dan kita tahu banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Maka teman-teman jangan hindari atau jangan tinggalkan sunnah ini. Cari siapa orang yang sesama jenis kita. Sekali lagi, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Lalu ucapkan di hadapan mata dia, saya mencintai anda kerana Allah. Dan nanti kita akan lihat ada syarat-syaratnya. Tidak boleh cuma sekedar ucapan, tapi yang pertama ucapin sebagaimana sebuah hadis yang sahih ada seorang sahabat melihat sahabat yang lain solatnya khusyuk sekali bagus masya Allah solatnya dengan tuma nina kelihatan orang ini ahli ibadah maka ada seorang sahabat yang lain di dekat Nabi saw melihat orang itu lalu mengatakan saya mencintai orang ini karena Allah kata Nabi saw kejar dia ucapkan di depan matanya maka sahabat ini pun pergi dan mengucapkan kepada orang tersebut. Ini yang pertama kita ucapkan. Yang selanjutnya adalah kita harus tahu kalau dalam bersahabat ini terutama karena Allah ini bahkan bisa mengalahkan persaudaraan kandung. Pada saat saudara kandung kita kafir misalnya, fasik misalnya, laki-laki atau perempuan yang muslim tapi banyak dosanya, fasik atau fasikah, saudara kandung, saudara yang beriman jauh lebih baik daripada mereka dan jauh lebih disuruh memberikan haknya. Makanya dikatakan kita berkumpul karenanya berpisah karenanya. Tapi di sini ada konsekuensi. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat tadi saya mencintai anda karena Allah, maka harus tahu ini. Konsekuensinya adalah kita harus menjadi bagian dari dia, dia bagian dari kita. Sebagaimana seseorang telah datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu dan mengatakan, ya wahai Abu Hurairah, saya mencintai anda karena Allah. Kata Abu Hurairah, kamu sudah tahu syaratnya. Dia bilang belum. Kata Abu Hurairah, kantongmu kantongku. Duitmu, duitku. Siap? Enggak siap. Iya, kata dia enggak siap. Saya belum faham itu, belum sampai ke sana. Kata Abu Hurairah, kalau begitu pergilah, cari orang lain. Saudara kita yang kita ucapkan, saya cintai kamu karena Allah, kita siap. Betul-betul ikhlas, tulus dalam persaudaraannya karena Allah. Tentu di sini dicara adalah orang-orang yang soleh dan soleha, Ya. Memang orang yang sangat faham, kita tahu kasus yang paling besar di sini adalah kasus yang diangkat tentang persaudaraan Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Bagaimana dua orang sahabat ini, dua-duanya orang kaya tapi Abdurrahman ibn Auf tertinggal seluruh hartanya di Mekah, tidak ada lagi yang dibawa ke Madinah, termasuk istri anaknya. Tiba di Madinah saat Nabi SAW tunjuk, hai saat kau bersaudara sekarang karena Allah dengan Abdurrahman. Abdurrahman orang eh, saat orang terkaya Madinah. Langsung saat sudah faham konsekuensinya adalah ini seperti badan saya juga orang ini. Maka paling pertama penawarannya, Hai Abdurrahman, untuk membuktikan cinta saya kepadamu karena Allah, maka saya punya dua orang istri. Lihat salah satunya, mana yang paling menarik untukmu, saya ceraikan, lalu kau nikahi. Bukan dia kasih istrinya yang sudah tua, saya punya dua orang istri, pilih salah satunya, mana yang paling menarik buat kamu, saya ceraikan, lalu kau nikahi. Yang kedua, setengah kebun Madinah ini milik saya. Saya ingin bagi harta ini, setengah buat kamu, setengah buat saya. Tiba-tiba jadi kaya. Tapi perhatikan saudara yang memang faham iman, soleh dan soleha ini. Abdurrahman orang yang faham agama beriman kepada Allah. Maka apa yang dia katakan? Semoga Allah memberkahimu di keluargamu dan hartamu. Artinya saya nggak butuh itu, nggak usah ceraikan istrimu, nggak usah kasih saya harta, gitu kan? Allahu alam kalau seseorang di sini yang hadir ditawarkan begitu. Datang dari Mekah, nggak ada istrinya, nggak ada keluarganya, nggak ada hartanya, ditawarkan begitu. Kata Abdurrahman, semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Nggak usah semua itu tunjukkan saya di mana pasar biar saya memulai usaha. Maka saat pun menunjuk pasar, Abdurrahman datang, dia cari toko cangkul yang paling besar di pasar Madinah, lalu dia negosiasi, saya mau haji dari Mekah, saya mau mulai dagang. Bisa nggak? Saya ambil beberapa cangkul, nanti saya bayar, jatuh tempo, besok saya bayar. Pemilik toko mengatakan silahkan, ambil berapapun yang anda butuhkan. Abdurrahman ambil beberapa putar di pasar itu, jual sambil pikul. Laku, dibayar besok. Begitu terus. Dalam satu bulan Abdurrahman sudah punya kios. Sudah punya toko cangkul. Gitu kan? Sampai Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah memberkahi hidupnya Abdurrahman Kalaupun dia menggenggam tanah dan menjualnya, maka akan untung. Karena kecerdasan secara manusiawi dan keimanannya kepada sang pencipta Allah yang sangat luar biasa. Maka Abdul Rahman pun setelah itu dengan kemuliaan jiwanya dengan keimanannya dan ini ini orang yang paling layak jadi sahabat. Bukan berarti kantongmu kantongku kemudian dia mengambil semua harta temannya tidak. Dia mulia. Maka dia tiba-tiba melamar seorang wanita Ansar menikah lalu kemudian datang ke masjid sudah pakai baju baru, pakai minyak wangi. Nabi SAW heran lihat satu bulan sudah berubah jadi kembali seperti di Mekah. Orang kaya raya di Mekah, miliardernya Mekah Abdul Rahman. Ya, kalau dari kalangan perempuan Khadijah, kalangan laki-laki yang bersaing di Mekah adalah Abdul Rahman sama Uthman. Ini orang kaya raya, tapi diambil semua hartanya oleh orang Quraisy. Berangkat ke Madinah dengan baju di badan saja. Maka yang terjadi adalah Abdul Rahman didatangi oleh Nabi SAW lalu mengatakan, Hai Abdul Rahman, ada berita baru kayaknya. Mengatakan, iya ya Rasulullah, saya baru nikah. Kata Nabi SAW, apa yang kau jadikan sebagai mahar? Mahar? Dia bilang emas seperti biji kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janda atau gadis, dia mengatakan janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidakkah kau nikah dengan gadis, maka dia lebih banyak bercanda denganmu, dan kau bercanda dengannya. Sudah kau iklankan? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Tapi saksi bahasan kita masalah, ukhwahnya di sini. bagaimana persaudaraan yang terjalin dan ini banyak diangkat oleh para ulama kisah mulia persaudaraan dalam Islam. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari persaudaraan ini teman-teman sekalian. Yang pertama kita merasa selalu terawasi dalam ketaatan. Karena teman kita yang soleh dan soleha ini akan selalu mengawasi kita kalau kita selalu bersama-sama. Sehari-hari azan saling mengingatkan ini sudah azan 5 menit lagi ketemu di masjid ini ya. Nanti taklim ada ustadz ini di masjid ini ya. Kamu sudah baca belum Al-Quran hari ini? Ada orang umat anak yatim sana saya mau sedekah kamu ikut ya. Atau saya titip sedekah sekalian ya, nanti saya bayar kamu dan seterusnya. Selalu tiap saat program ibadah. Jadi terasa terawasi. Itu manfaat yang paling kelihatan dari ukhuwah Islamiyah itu. Yang kedua, mendapatkan fadilah yang besar. Pahalanya besar sekali. Besar enggak bisa dibayangkan ini. Bersaudara ini karena Allah pahalanya sangat besar. Nanti kan kita jelaskan ada hadis yang menjelaskan kalau di mahsyar dia akan mendapat naungan Allah dalam naungan kecuali naungan Allah pada saat itu lagi orang kepanasan di mahsyar di mereka bisa selamat. Juga mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat sampai para nabi-nabi dan para syuhada pun cemburu dengan itu. Bayangkan kalau nabi-nabi bisa sampai cemburu. Mimbar siapa nih? Penuh dengan cahaya, semua orang lihat. Maka dijawablah oleh para malaikat itu adalah mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi fadilahnya sangat besar sebagaimana akan kita ketahui nantinya. Dan makna daripada bertemu atau berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah artinya kalau temannya itu baik, selama dia istiqamah dalam agama maka dia jadikan sahabat. Kalau temannya menyimpang, maka dia coba nasihati, dia luruskan. Kalau tidak mau dia berpisah karena Allah juga. Udah mulai sekarang persahabatan kita untuk sementara kita nggak dihalin lagi karena memang kamu tidak mau diingatkan terjerumus dalam kemaksiatan maka saya tidak mau merusak iman saya. Lalu kemudian dia menjalin persaudaraan dengan yang lainnya. Tentu seorang muslim boleh menjalin lebih daripada satu orang ya. Tapi kalau dia bisa mendapatkan seseorang yang saleh atau saleha sama jenisnya yang sudah cukup mencukupi kebutuhan dia secara keimanan dan ilmu maka cukup gitu. Seperti itulah. Saya akan bacakan perkataan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Pasal ketujuh adab bersaudara karena Allah mencintai dan membenci karena Allah. Seorang muslim karena dasar imannya kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia dia tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah dan tidak pula membenci kecuali karena Allah. Sebab sesungguhnya seorang muslim tidak mencintai kecuali apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan tidak pula membenci kecuali apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, karena cinta Allah dan Rasulnya lah seorang muslim itu mencintai dan karena kebencian Allah dan Rasulnya lah dia pun membenci dalil pijakan ini adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 4681, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah maka ia telah menyempurnakan imannya maksudnya adalah siapa yang mencintai karena Allah artinya dia suka seseorang karena memang orang itu dekat dengan Allah SWT dia membenci karena Allah artinya dia meninggalkan persahabatannya karena orang itu sudah jauh dari Allah memberi karena Allah artinya kalau dia bersodaka pun menasihati atau memberi materi maka karena Allah dia menahan pun tidak memberi sesuatu karena Allah. Maksudnya kalau dia dia tahu orang ini pemabuk dia enggak kasih. Takutnya orang ini tambah maksiat. Kalau jelas-jelas dia tahu dan dia lihat dengan mata kepalanya itu. Maka kalau orang melakukan ini dia telah menyempurnakan keimannya, keimanannya. Berdasarkan dalil inilah seluruh hamba Allah yang saleh dicintai dan dibela oleh seorang muslim dan berdasarkan dalil ini pula lah seluruh orang fasik, kaum pembangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya dibenci dan dimusuhi oleh mereka. Satu hal yang harus digaris bawahi teman-teman sekalian, kita mencintai dan kita membenci karakter dan bawaan seseorang, bukan fisik. Jangan pernah mencintai seseorang atau membenci seseorang itu karena fisiknya. Saya pernah kasih contoh kalau teman-teman masih ingat, untuk melatih supaya kita tidak terbiasa membenci fisik sesuatu, kalau kita makan jeruk misalnya, kita temukan jeruk itu asam. Maka yang kita harus tidak suka atau benci, asamnya, bukan jeruknya. Paham ya? Karena kalau kita benci jeruknya, kita tidak akan makan jeruk sampai mati. Ada orang begitu. Sekali dia makan ikan, mungkin ikan itu salah masaknya, maka dibenci semua ikan, nggak mau makan ikan. Ini keliru ini. Gitu kan? Jadi bukan fisik, tapi karakter atau sesuatu yang ada di situ. Yang kita benci asemnya, kita bisa coba jeruk yang lain ternyata manis. Maka kalau asem kita tinggalkan, hanya asemnya saja. Seperti itulah. Ya. Sama dengan orang kafir, yang kita benci bukan fisiknya ya, Yang kita benci kekufurannya. Makanya kalau dia tinggalkan kekufurannya dan dia sudah syahadat, selesai. Enggak ada hubungannya sama fisiknya. Kan gitu. Umar bin Khattab dulu benci sekali Islam. Tapi setelah syahadat, selesai. Enggak ada urusannya. Wahsy pernah membunuh paman Nabi SAW di Uhud. Tapi masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Nabi SAW terima. Gitu kan? Banyak sekali, banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini. Jadi kita disuruh membenci kesalahannya. perbuatannya. Anak kita jatuhin gelas, perbuatan menjatuhkan yang jadi masalah. Tidak ada hubungannya antara jatuhkan gelas dengan dicubit pahanya. Hmm? ada hubungannya. Nasihati karakter itu, luruskan. Selesai urusannya. Namun demikian kata beliau, kata Syekh Bakar saya lanjutkan, semua itu tidak menghalangi seorang muslim untuk memilih saudara atau teman karena Allah yang secara khusus lebih ia cintai lagi ia sayangi. Sebab Rasulullah SAW telah menganjurkan memilih saudara-saudara dan teman-teman seperti itu. Seraya beliau bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad nomor 8945 dan Tabarani juga hakim meriwayatkannya dan hakim menyebutkan di urutan nomor 78 dari hadis dan mereka semua mensahihkannya. Kata baginda Nabi SAW, Al-mu'minu ilfun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf seorang mukmin itu selalu akrab dan diakrabi orang maka tidak ada kebaikan pada orang yang tidak akrab dan tidak mau diakrabi orang lain ada orang subhanallah begitu ekonominya membaik enggak mau lihat orang sama sekali keluar rumah tunggu orang semua tidak ada baru dia keluar mobilnya gelap enggak bisa orang lihat enggak mau ketemu dengan manusia Kenapa orang ini? Ini salah ini. Dan ini dimaksud juga di sini teman-teman sekarang garis bawahi kita disuruh memilih sahabat dekat bukan berarti nanti orang lain kita tidak akrab ya. Karena seorang muslim harus supel, akrab dengan orang. Sampai Amr bin As radhiyallahu anhu itu saking santunnya, akrabnya Nabi SAW menyapa dia sampai dia mengira dia orang yang paling Nabi cintai. Maka pernah selesai sholat, lagi ngumpul semua sahabat, Amr bin As sengaja kerasin suaranya. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai? Kerana setiap ketemu Nabi, Nabi sambut, Nabi pegang tangannya, ngobrol, tanya kabarnya. Dia rasa dia orang ini paling dicintai oleh Nabi SAW. Dia mau tunjukin depan sahabat yang lain nih. Kata Nabi SAW, Aisyah. Hmm. Ya itu riwayat sahih. Kata dia Abu Abbas, bukan ya Rasulullah, bukan, laki-laki. Gitu kan. Kata Nabi SAW, ayahnya Abu Bakar. Baiklah, siapa lagi Rasulullah? Umar, siapa lagi Rasulullah? Uthman, siapa lagi Rasulullah? Ali, terus Nabi urut, sepuluh orang sahabatnya masuk surga, Amr bin As datang nomor dua belas atau nomor tiga belas. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW bisa menarik hatinya para sahabatnya sampai mereka mengira dia orang yang paling dicintai. Padahal sebenarnya bukan. Saking akrabnya, ya. Jangan eksklusif. Muslim tidak boleh begitu. Senyum dengan semua orang, sapa dengan semua orang, gitu kan. Saya kadang-kadang habis tablik akbar kalau bukan karena panitia tarik-tarik saya saya salaman sama jemaat. Tapi memang 10 ribu orang yang hadir. Bagaimana salamannya ini? Kemarin di Makassar 25 ribu orang yang hadir. Kalau kita salaman bagaimana banyak? Ustadz kalau mau dilayani ini tidak selesai-selesai dua jam salaman. Mana ada yang minta foto, ada yang minta ini segala macam. Baiklah, salam dari jauh, pakai mic, assalamualaikum. <laughs> Tapi tidak boleh kita eksklusif, tidak boleh kita merasa sombong, susah untuk ketemu orang. Tidak, tidak. Coba makin merendah, kata Nabi SAW, Man tawadha lillah rafa'ahullah. Orang makin merendah, Allah akan tambah tinggikan derajatnya. Kan gitu. Kemudian dalam hadis yang lain dalil yang ketiga diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah hadis riwayat Nasa'i dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, Inna hawla al-arshi manabira min nurin alaiha qawmun libasuhum nur wa ujuhuhum nur laisu laysu bianbiya'in wala bianbiya'i wala biam, laysu bianbiya'a wala syuhada yaqbituhumun nabiyyuna wasyuhada' يا رسول الله صفهم لنا فقال المتحابون في الله المتجالسون في الله والمتزاورون في الله Sesungguhnya di seputar arsh nanti, di singa sananya Allah, ada mimbar-mimbar yang sangat terang dipenuhi dengan cahaya. Di atas mimbar-mimbar itu terdapat orang-orang yang berpasang-pasangan dua-dua orang sesama jenis. Gitu yang pakaian mereka pun dari cahaya yang terang, wajah mereka semuanya cahaya. Mereka bukan nabi-nabi dan mereka juga bukan para syuhada, orang yang mati syahid. Bahkan mereka membuat iri atau gipta para nabi-nabi dan para syuhada dan gipta maksudnya adalah iri positif ya. Pernah saya jelaskan di bab hasad. Ada hasud iri yang haram, ada hasud yang boleh ya, iri yang boleh. Tapi beda istilahnya. Kalau dalam bahasa Arab hasud atau iri dengki yang haram namanya hasad. Biasa kita bilang di Indonesia hasud ya. Tapi kalau yang kita cemburu, iri yang boleh namanya gibtah dalam bahasa Arab. Bedanya apa? Kalau hasad kita berharap nikmat yang sedang ada pada orang yang sedang kita lihat atau jadi target kita itu hilang dari dia. Misal Allah berikan dia ketampanan, kecantikan, kelebihan fisik, kepintaran, kekayaan, apalah. Lalu kemudian kita merasa iri dan berharap orang ini hilang darinya kelebihan itu. Bahkan misalnya kalau dia baru beli mobil tabrakan, ah syukur tuh tabrakan. Siapa suruh beli mobil baru? Hmm. Nah ini nggak boleh ini hasad, ini bahaya ini. Nggak boleh sama sekali. Nggak usah cemburu nih dengan, dengan kelebihan yang Allah berikan, gitu kan? Ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad karena hasad akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu. Nggak boleh. Kalau gipta adalah kita iri dengan seseorang yang Allah berikan kelebihan tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Ini boleh. Misalnya ada orang kaya, ada orang pintar, ada orang punya kelebihan fisik, kita mengatakan ya Allah, andai saja Engkau memberikan aku seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Itu boleh. Atau ya Allah tambahkan nikmat pada dia dan berikan juga saya nikmat yang sama. Itu namanya iri juga tapi dia positif. Namanya gipta. Nah, dalam hadis ini disebutkan itu. Nanti mimbar-mimbar yang bercahaya di atasnya orang-orang bercahaya, bajunya bercahaya, wajahnya. Para nabi-nabi menggiptah mereka. Perhatikan di sini. Jadi irinya bukan iri yang mengharapkan itu hilang, enggak. Tapi merasa luar biasa Allah berikan ya. Coba saya juga dapat yang sama tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang yang jadi target kita. Kata beliau di sini bahkan mereka merasa iri atau giptah membuat para nabi-nabi merasa giptah dan para syuhada. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang ciri-ciri mereka. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka duduk-duduk bersama karena Allah. Jalan bersama, ngobrol bersama, bisnis bersama, tinggal bertetangga, ya, sekomplek. Seperti itulah. Duduk-duduk bersama, selalu mau sama berdekat dengan sahabatnya. Dan saling mengunjungi karena Allah. Ini eh, berarti sudah ada tiga langsung ya. Seperti syarat orang yang bersaudara karena Allah ini. Kalau mau dapat mimbar itu, mereka saling mencintai karena Allah. Bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga mereka saling duduk bersama, artinya selalu bersama-sama. Keluar bersama-sama, bisnis bersama-sama, eh, tinggal bersama-sama, artinya berdekatan dan seterusnya dan mereka saling mengunjungi karena Allah. Ini banyak orang yang mengatakan saya mencintai kamu kepada Allah tapi tidak pernah mengunjungi temannya. Tidak pernah menjenguk kalau sakit. Ada orang begitu semua Allah temannya sudah berulang-ulang datang dia tidak pernah tahu alamat rumah temannya di mana. Hah? Dia cuma mau dia sendiri yang dikunjungi. Datang kunjungi orang gitu. Ini juga termasuk disebutkan dalam hadis. Yang selanjutnya hadis yang keempat dari keempat diangkat oleh Imam atau Syekh Abu Bakar rahimahullah. <clears throat> adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad nomor 18945, Hakim nomor 187 dan Hakim mensahihkannya. Kata baginda Nabi SAW, Haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli, wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Cintaku tetap selalu ada bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Dan cintaku juga telah tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Jadi ada dua hal lagi di sini ditambahkan. Mereka saling berziarah, mengunjungi satu sama yang lain, masuk dalamnya menjenguk kalau sakit, membesuknya. Dan juga saling membela karena Allah. Kalau ada orang mukmin ya, dirusak namanya segala macam, orang dan ini saudaranya karena Allah dia membela nya. Kalau dia benar. Kalau saudaranya salah dia harus ya, menunjukkan kesalahannya, menasihatinya. Juga hadis yang masyhur dalil selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1423. Kata Nabi SAW, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, imamun adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjidi, idha kharaja minhu hatta ya'uda ilayh, ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه Ada tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. di mahsyar panas sekali dalam riwayat lain dikatakan seseorang akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya, dari keringatnya, peluhnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan kata Nabi SAW pada saat itu matahari jaraknya satu mil. Kata perawi hadis sahabat Nabi mengatakan, saya tidak tahu yang Nabi SAW masukkan satu mil adalah mil yang merupakan satu setengah kilometer atau mil yang, yang dimasukkan adalah mil orang Arab kalau pakai celak mata ada kayunya biasa untuk meletakkan celak di antara dua kelopak mata. Ini namanya mil juga dalam bahasa Arab. Kata beliau saya nggak tahu mil itu pada hari kiamat di mahsyar matahari itu sedekat mil yang mata ini yang ditaruh di mata atau satu setengah kilometer yang merupakan satu mil jarak. Di situ pada saat itu orang kepanasan dan ada orang yang selamat. Tujuh golongan yang Allah selamatkan. Maka jadikan diri kita salah satu dari golongan ini minimal. Kalau bisa beberapa Alhamdulillah sangat bagus. Target seorang mukmin semuanya dia jadikan sebagai targetnya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil dan adil kalimat adil dalam bahasa Arab masuk semua makna baik. Baik, santun, ramah, disiplin, tanggung jawab, jujur, semua. Itu kalau dirangkum namanya adil. Jadi kalau dalam bahasa Arab orang sudah mengatakan orang ini adil, berarti itu sudah luar biasa. Bergabung semua sifat baik padanya. Pemuda yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah yang maha suci dan maha murah. Ini satu hal yang positif juga teman-teman sekalian. Jadi prinsip dasar yang sering tersebar di Indonesia, saya, kalau saya bahasakan ini virus berbahaya. Kita sering mengatakan di umur 14 sampai 20 tahun ini, ini masa muda. Masanya coba-coba. Masa mengetes, masa puberitas. Sehingga akhirnya pada saat itu mereka merusak diri mereka dengan narkotika, dengan perzinahan, dengan rokok, dengan apalah dicoba semuanya. Padahal teman-teman, umur ini umur yang sangat produktif merupakan pondasi untuk membangun sisa umur ke depan. Kalau di umur ini SMP sama SMA di Indonesia ini berhasil seseorang di masa muda itu dia memperbaiki keadaannya, dia menjadi orang yang baik, hafal Quran, sholat di masjid, hadir pengajian. Ini kedepannya baik semua. Di sini dia rusak, narkotika, zina, bohong, menipu, apalah, mukul orang, tawuran, segala macam. Ini kedepannya begitu terus. Susah untuk dia kontrol Kecuali dengan hikmah ilahi. Maka ini was-was syaitan ini, virus. Kalau kita pernah begitu di masa umur-umur ini teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak Kalau kita baca Quran nanti bisa umur 30-40 tahun, anak-anak kita 6 tahun harus hafal Quran. Harus lebih baik daripada kita. Tumbuhkan mereka dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid, apabila ia keluar darinya hingga kembali lagi padanya. Artinya tergantung hatinya. Ada orang begitu, subhanallah. Keluar dari masjid, sholat duhur, hatinya sudah terikat, kapan ni asar, jam berapa, mau kembali lagi ke masjid yang sama. Terus hatinya terikat dengan masjid. Saya kemarin ditanya dengan beberapa orang ikhwah, Ustaz tidak ketemu Raja Salman? Hmm. Saya bilang, saya Alhamdulillah satu hari ketemu Raja berapa kali? Berapa kali saya ketemu Raja? Faham enggak? Ketemu Raja yang sebenarnya Allah. Tadi kita baru ketemu sama Raja kita. Tidak ada protokol, tidak ada apa-apa. nggak rumit. Sudah tahu bacaannya, ucapannya sudah tahu, pahalanya langsung dikasih bonusnya sudah tahu. Satu hari lima kali yang wajib, belum sunnahnya, belum doanya, belum berzikir, belum baca kitabnya. Oh banyak sekali. Saya kadang-kadang juga ditanya, Ustaz kerjanya apa selain jadi Ustaz? Saya bilang saya pegawai kerajaan. ini rumah ini, ini masjid yang kita sedang masuk teman-teman, lebih baik daripada satu juta istananya raja dunia. Ini rumahnya sang raja yang sebenarnya. Antum ini sedang sedang diundang ke sini nih. Luar biasa ini. Orang banyak bangga datang ke istana merdeka. Antum bangga ke Nurullah mestinya. Hmm. Rumahnya Allah ini. Renungi itu teman-teman sekarang Sehingga dunia ini jadi kecil buat kita. Orang kalau selalu targetnya Allah, dunia jadi kecil buat dia. Kemudian yang ketiga, yang yang keempat adalah saksi bahasan kita dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul atas dasar itu dan berpisah pula atas dasar itu. Sudah saya rincikan tadi dari awal ini. Yang selanjutnya seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian lalu air matanya berlinang mengingat surga, mengingat neraka, mengingat kebesaran Allah, mendengarkan kisah orang-orang saleh lalu dia menangis. Nah, ini orang akan mendapatkan kata ulama walaupun sekali seumur hidupnya. Selama dia tidak kafir, kuasa Allah, rahmat Allah luas, Allah bisa berikan. Apalagi kalau dia sering mempertahankan itu. Dan tidak mungkin teman-teman kita menangis karena Allah kalau hati kita masih keras. Dan hati keras karena dosa, nggak ada yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seseorang berbuat dosa, hatinya akan diteteskan dengan bitik atau titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Sampai nanti hatinya menjadi hitam, kelam. Mau lihat orang tabrakan depan matanya kah, fenomena alam longsor kah, petir, apa saja, orang hangus terbakar, orang kena longsor, dia enggak apa-apa. Dia enggak mempan lagi, hatinya sudah keras. Berkarat ini hatinya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah bisa asyaddu kaswah, bisa lebih keras daripada batu itu. Ini bahaya. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, hati itu bisa berkarat. Dan obatnya adalah Al-Quran. Al-Quran baca Al-Quran, majlis ilmu seperti ini, melunakkan hati yang tadinya keras bisa jadi lembut. Dan kata Nabi SAW, sebaliknya kalau orang berbuat ketaatan, ibadah kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal akan titikkan cahaya putih di hatinya. Kalau dia ulangi lagi, cahaya putih lagi. Kalau dia ulangi lagi, cahaya putih. Sampai hatinya menjadi terang benderang. Dan bahkan sampai bisa menerangi orang yang di sekitarnya. Jadi harusnya kita lakukan seperti itu. Kalau mau menangis karena Allah teman-teman ini bukan direkayasa. Memang dia akan datang dengan sendirinya. Kalau antum dengarkan tentang neraka, tentang surga, tentang azabnya Allah rahmatnya tidak menangis atau mungkin ada orang belum pernah menangis seumur hidupnya karena Allah, ini perbanyak istighfar teman-teman. Hati itu akan lunak. Abu Bakar itu dikenal dengan rajul bakka karena dekatnya dengan Allah setiap anu nangis, setiap anu nangis, nangis terus. Umar bin Khattab ada garis hitam di bawah matanya karena seringnya menangis. Menetesnya air gitu. Air matanya di situ. Selanjutnya adalah seseorang yang diajak untuk berzina atau maksiat oleh seorang wanita yang terpandang lagi cantik dan laki-laki itu berkata aku takut kepada Allah. Di sini maknanya adalah kalau laki kalau perempuan yang punya kedudukan dan juga cantik, ya ini ini saja dia tolak apalagi orang yang jelek. Nah. Kalau sudah cantik luar biasa, tubuhnya sempurna, putih segala macam, terpandang lagi ngajak zina gratis ditolak apalagi kalau orang jelek pasti lebih ditolak sama dia gitu. ya jadi jangan bilang oh ini kan tidak masuk dalam hadis jelek kan jadi nggak apa-apa <laughs> Begitu juga berlaku bagi perempuan. Kalau kita balik, kalau perempuan diajak oleh seorang laki-laki yang gagah, punya kedudukan, kait lalu dia mengatakan dua-duanya mengatakan sini saya takut karena Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang bersedekah dan dia merahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini sudah kita tahu tangan kiri tidak ada hubungannya dengan tangan kanan, dia sama saja. Tapi ini bahasa kinaya ya namanya, bahasa kiasan. Maksudnya kalau tangan kirinya tidak tahu maka orang lain lebih pantas untuk tidak tahu. Ada orang mau keluarin duit tunggu dulu lihat orang, ada lewat nggak? Baru dimasukin di celengan. Nah. supaya dilihat. Orang kalau targetnya manusia kecil sekali, targetnya Allah itu besar boomingnya. Sebentar, satu menit lagi. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2567. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An rajulan zara akhan lahu fillahi fa arsadallahu lahu malaka." Faqala aina turid? Qala uridu an azura akhi fulana. فقال لهاجة لك عنده فقال قال لا قال لقرابتي بينك وبينه قال لا قال فبنعمة لك عنده قال لا قال فبما قال فبما قال أحبه في الله قال فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة Dalam hadis Bukhari ini kata Nabi SAW bahwasanya seorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena Allah. Entah kapan ini. Apakah di Bani Israel atau terjadi pada kita. Yang jelas kita imani apa yang baginda Nabi SAW sampaikan. Lalu Allah mengutus seorang malaikat yang menjelma jadi manusia dan mencegatnya. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, mau ke mana kamu? Orang itu menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku si Fulan. Malaikat bertanya lagi, apakah karena suatu keperluan padanya? ada urusan dunia? Ia menjawab tidak. Malaikat bertanya lagi, apakah karena ada hubungan kerabat antara kamu dengan dia? Maka dia menjawab tidak. Jadi kalau karena ada hubungan kerabat mungkin dia silaturahim. Nah. Ya. Malaikat itu bertanya lagi, apakah karena ada satu nikmat milikmu padanya? Ada kau pernah utangkan dia sesuatu? Ada hakmu di dia yang kau mau ambil? Kata dia tidak. Malaikat bertanya, lalu karena apa kau pergi mendatangi dia? Ia menjawab, karena aku mencintainya karena Allah. Malaikat itu pun berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu untuk aku sampaikan kepadamu bahwasanya dia Allah mencintaimu karena kamu mencintai dia saudaramu karena Allah. Dan dia juga plus lagi, dia telah memastikan bagimu surga. Dia telah memastikan bagimu surga. Jadi ini termasuk jalan pintas menuju ke surga, cari orang soleh dan soleh untuk jadikan sebagai saudara seiman.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 Beliau mengatakan syarat persaudaraan karena Allah adalah harus syarat persaudaraan ini harus karena Allah dan di dalam mencari keridhaan Allah bersih dari segala noda dan hubungan materi secara total dan motivatornya adalah keimanan kepada Allah semata bukan yang lain etika-etikanya adalah hendaklah orang yang dipilih menjadi saudara itu yang pertama berakal sehat dan beliau menyebutkan empat poin penting dalam memilih sahabat yang dicintai karena Allah ini berakal sehat cerdas, pintar, karena tidak ada kebaikannya bersaudara dengan atau berteman dengan orang yang dungu atau bodoh. Orang bodoh dan dungu itu bisa membawa bahaya walaupun dia menginginkan agar bisa memberi manfaat. Jadi ya, memang ya, harus dicari orang-orang yang pintar. Bukan juga berarti karena ini muslim lalu kita memilihnya begitu saja. Ada perbedaan antara alim dan abid. Alim adalah seseorang yang punya ilmu syar'i. Ini layak menjadi sahabat kita. Karena dia tahu mana halal haramnya Allah dan dia beribadah sesuai dengan ilmunya. Kalau abid suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Makanya kata Nabi SAW perumpamaan alim dan abid di antara kalian seperti perumpamaan atau perbedaan antara aku dan orang yang terbodoh di antara kalian. Jadi memang harus orang yang berakal nih, cerdas, lebih pintar dari kita. Kita jadikan sebagai sahabat. Yang kedua berakhlak mulia. Tidak sekedar performance saja, bukan karena pakaiannya saja, penampilannya tidak cukup itu. Memang kita lihat karakter-karakternya yang baik. Sebab orang yang berakhlak buruk sekalipun berakal bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya atau dikuasai oleh emosi amarahnya hingga menimpakan keburukan kepada temannya. Artinya kita bisa lihat keburukan orang ini dari pada saat kita mulai bersahabat dengannya atau jalan dengannya, perhatikan baik-baik. Kalau dia sudah memulai menceritakan aib orang, menjatuhkan orang lain, menghina, akhlak-akhlak yang buruk. Ini tidak layak jadi sahabat. Tapi kalau dia misalnya jalan banyak diam, kalaupun bicara bicara ilmu, bicara sesuatu yang bermanfaat, nasihat, apalah ya bisnis yang menguntungkan misalnya, hal-hal yang positif, maka itu akhlak yang baik. Karena orang yang akhlaknya buruk suka menceritakan orang lain atau ciri yang lain emosional, Sedikit saja ada masalah dengan kita sudah emosi. Semuanya serba salah. Jadi kita susah habis waktu dan energi menghabis mengurus emosi dia. Kayaknya tidak layak jadi teman. Yang ketiga bertakwa. Dan bertakwa artinya patuh kepada Allah. Sebab orang fasik yang bermaksiat pada Allah, yang tidak taat kepada Allah tidak dapat dipercaya. Karena bisa jadi ia berbuat jahat terhadap temannya sendiri dengan tidak menghiraukan persaudaraan dan persahabatan. Sebab orang yang tidak takut kepada Allah pasti tidak takut juga kepada selain Allah. Yang keempat dan terakhir adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jauh dari khurafat dan bid'ah. Jadi bukan cuma performance saja, tapi memang orang itu betul-betul berpegang pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya semua sesuai dengan wahyu. Saya sudah pernah bilang teman-teman kalau meja ini kita bagi dua, zona aman dan zona tidak aman. Kalau dalam ibadah, zona aman adalah semua yang ada perintahnya. Kita sholat, kita puasa, kita sodakah, kita haji, umroh, apa saja ibadah yang kita kerjakan, zikir, baca Quran, semua yang ada perintahnya. Dan zona tidak aman dalam ibadah adalah mencoba-coba ibadah. Enggak ada dalilnya tapi enggak apa-apa deh, yang penting baik. Coba-coba. Ya. Ini zona tidak aman, bisa diterima, bisa enggak. Maka kita cari teman yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, selalu di zona aman. Dalil selalu ada baru dikerjakan. Jauh dari khurafat, kedustaan dan bid'ah sebab seorang pelaku bid'ah dapat menyakiti temannya karena kebusukan bid'ahnya menjauhi pelaku bid'ah dan menurut hawa nafsu merupakan keniscayaan memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan ya. Ini maksudnya mungkin mendekati ya Mendekati pelaku bid'ah dan penurut hawa nafsu merupakan keniscayaan Kemudian memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan. Maka bagaimana mungkin bersaudara dan bersahabat dengan mereka? Seorang soleh dalam memilih sahabat telah memberikan ringkasan seraya berpesan kepada putranya, Hai anakku, apabila engkau terpaksa harus bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang menjagamu apabila engkau membantunya. Jika engkau bersahabat dengannya, ia bersikap baik terhadapmu. Dan jika kamu sedang tidak punya perbekalan, maka ia mencukupimu. Bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau mengulurkan tangan kebaikan kepadanya, ia memberimu. Apabila ia melihat kebaikan padamu, ia menghargainya. Dan jika melihat kekurangan padamu, ia menyempurnakannya. Bersahabatlah wahai anakku <clears throat> dengan orang yang apabila engkau meminta sesuatu kepadanya, ia memberi. Jika kamu diam, ia meminta penjelasan kepadamu. Dan jika engkau ditimpa musibah, ia menghiburmu. Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau bicara, ia mempercayai pembicaraanmu jika kamu berdua dalam satu urusan ia menjadikanmu pemimpin dan jika kamu berdua berselisih tentang sesuatu ia mendahulukan dirimu kita tutup teman-teman sekalian dengan poin-poin dalam bahasan kita ini kurang lebih ada tujuh poin atau delapan poin maaf hak-hak persaudaraan karena Allah di antara hak-hak persaudaraan atau ukhuwah karena Allah ini yang pertama saling tolong menolong dengan harta Punya harta bantu teman, terus bersodakah dengan dia. Masing-masing sahabat memberikan pertolongan jika sahabatnya membutuhkan yang mana dinar dan dirham keduanya satu. Harta mereka seperti seakan-akan satu. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Seperti apa yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang seseorang kepada beliau lalu ia berkata kepada beliau, "Sesungguhnya aku bermaksud menjadi saudaramu karena Allah." Maka Abu Hurairah lalu bertanya, apakah engkau tahu apa haknya atau kewajiban saudara itu? Ia, ia berkata, jelaskanlah kepadaku. Beliau menjelaskan, engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku. Orang itu menjawab, aku belum bisa mencapai tingkat seperti itu. Maka beliau berkata, jika begitu pergilah dariku. Yang kedua, hendaknya jadi tadi hartanya siap untuk membantu saudaranya. Dan tentu tadi sudah saya jelaskan juga kisah Sa'ad dan Abdurrahman Bagaimana saudaranya walaupun temannya membuka diri, dia berusaha untuk mengerem dirinya. Kecuali darurat sekali. Baru dia pakai, kalau enggak maka dia tidak memakai harta saudaranya. Yang kedua, hendaknya masing-masing menjadi penolong bagi sahabatnya, memenuhi keperluannya dan lebih mementingkannya daripada dirinya sendiri. Selalu memperhatikan keadaannya sebagaimana perhatiannya pada dirinya sendiri, mendahulukannya atas dirinya, keluarganya, bahkan atas anak-anaknya Tiga hari sekali ia menanyakan keadaannya jika sahabatnya itu sakit. Niscaya dia segera menjenguknya. Jika sibuk ia memberinya ia memberikan bantuan. Jika lupa ia mengingatkan, menyambutnya dengan lapang dada dan wajah berseri-seri jika ia dekat. Memberinya tempat apabila ia hendak duduk dan menyimak pembicaranya apabila ia berbicara. Ini termasuk adabnya. Yang ketiga, menjaga lisan darinya kecuali untuk kebaikan. <clears throat> Tidak pernah cerita keburukannya, dan kalau dia ucapkan pun sesuatu yang menyenangkan saudaranya. Oleh karena itu seorang muslim tidak menyebut-nyebut aib atau kekurangan sahabatnya dikala ia tidak bersamanya atau dikala ia hadir dan juga tidak mencari-cari apa yang menjadi rahasianya. Tidak pula berupaya mencari tahu tentang apa yang disembunyikannya dalam dirinya. Maka apabila ia melihatnya sedang berjalan menuju tempat hajat atau keperluannya, ia tidak lancang meminta untuk membeberkannya dan tidak pula berusaha untuk mengetahui sumber asalnya. Jadi kadang-kadang kita di Indonesia misal sudah bersahabat, kita bilang kita kan sahabat, nggak apa-apa, sampaikan aja kamu kemana tadi. Atau kamu tadi malam sama istrimu ngapain? Nah, ini nggak boleh semua. Adabnya nggak boleh bertanya apapun. Kalau dia rahasia kan nggak usah tanya. Dia cerita, baik kita dukung, kalau salah kita nasihat, Jadi nggak usah campuri, jangan campuri urusan dia, jangan karena sahabat lalu kita mau cari tahu semua tentang dia, enggak. Ini Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan dengan sangat rinci. Kalaupun kau melihat temanmu itu pergi satu tempat dan dia tidak ceritakan, jangan tanya. Jangan minta dia beberkan. Disuruh tutupin itu, nggak usah tanya. Kau udah cerita, baik kita dukung, salah kita nasihati. Selalu bersikap lembut kepadanya bila memerintahkan sahabatnya berbuat kebaikan. Jadi jangan marah-marah dengan dia kalau ngajak dia sholat malam atau ibadah atau sodakah, nasihatin baik-baik dan bila melarangnya berbuat mungkar dia harus selalu baik tidak menentangnya di dalam berbicara dan tidak mendebatnya serta tidak pula mencaci atau memakinya karena sesuatu. Jadi berdebat maksudnya adalah sesuatu atau memotong pembicaraan. Temannya lagi bicara didengarin, selesai baru kemudian dia mendengar atau menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Yang keempat, jadi tadi poin pertama masalah hartanya jadikan satu, kesimpulannya. Yang kedua menjadi penolong dan pemenuh kebutuhan saudaranya. Dalam apa saja ya, penolongan-pertolongan sendiri. Yang ketiga, selalu mengucapkan atau menjaga lisan, tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Yang keempat, mengucapkan ucapan yang baik kepadanya sebagaimana ia suka ucapan itu untuk dirinya sendiri. Maka dari itu seorang muslim memanggil sahabatnya dengan nama yang baik atau kesimpulannya panggillah dengan panggilan-panggilan yang ia sukai, gitu kan selalu menyebut-nyebut kebaikannya baik di saat ia ada maupun tidak ia sampaikan pujian orang kepadanya dengan menampakkan kebahagiaan karena pujian itu tidak terlalu panjang dalam menasehatinya sehingga membuatnya bosan dan tidak pula menasehatinya di hadapan orang banyak karena demikian itu dapat mempermalukannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah barang siapa menasehati saudaranya secara sembunyi maka sungguhnya ia telah menasehatinya dan berbuat baik kepadanya dan barang siapa yang menasihatinya secara terbuka di depan umum, maka sungguhnya ia telah mempermalukan dan berbuat buruk terhadapnya. Jadi kesimpulan poin keempat adalah bagaimana ia memanggil dengan nama-nama yang baik dan kalau menasihati nasihati empat mata berdua dan tidak niat untuk membeberkan aibnya. Yang kelima, memaafkan kehilafan dan kesalahan-kesalahannya, menutup aibnya dan berbuat bersangka baik kepadanya jika ia melakukan kemaksiatan secara sembunyi atau terang-terangan, maka ia tidak memutus cinta kasihnya dan tidak pula mengabaikan persaudaranya, akan tapi ia menunggunya bertaubat. Namun jika ia tetap terus melakukan kemaksiatan, ia boleh memutus hubungannya atau tetap menjaga persaudaraan dengan tetap memberikan memberinya nasihat dan tegur-teguran atau teguran-teguran dengan harapan ia mau bertobat kepada Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apabila saudaramu berubah sikap dan tidak seperti dahulu lagi, maka jangan engkau tinggalkan dia karenanya sebab saudaramu itu kadang menyimpang dan kadang lurus jadi ada suka duka orang berteman pasti tidak selamanya positif mungkin ada saatnya dia emosi ada saatnya dia lagi kecewa ada saatnya dia lagi sumpek ya, kita harus bisa mengerti keadaan dia yang keenam memenuhi hak-hak persaudaraan kepadanya dengan memperkuat dan melanggengkan ikatan karena memutus ikatan persaudaraan dapat menghapus pahala dan jika saudara atau sahabat itu meninggal hendaklah persaudaranya dipindahkan kepada anak-anaknya dan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjaga persaudaraan dan sebagai tanda kesetiaan kepadanya. Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang wanita tua yang datang dan beliau ketika ditanya tentang hal tersebut mengatakan innaha kanat ta'tina ayyama khadijah wa inna karamal ahdi minad din. Hadis ini hadis sahih riwayat Hakim yang artinya Waktu perempuan tua itu tersebut datang, lalu Nabi SAW suruh para istrinya menghormati, memberikan pakaian, hadiah, diberikan makanan dan seterusnya. Ditanya, siapa orang ini? Kata Nabi SAW, sesungguhnya wanita tua ini biasa datang kepada kami ketika Khadijah masih hidup. Dan sesungguhnya memuliakan persahabatan itu termasuk bagian dari agama. Karena ini sahabat istri saya, saya hormati dia. Walaupun istri saya sudah tidak ada. Gitu ya. Ini berarti menjalin dan menjaga persahabatan yang terjalin antara dia dengan orang lain. Tentu di sini boleh juga seseorang menjadikan pasangan hidupnya sebagai saudaranya karena Allah. Bukan harus sesama jenis tadi. Kalau saya katakan sesama jenis secara umumnya ya. Karena memang lawan jenis kalau bukan istri tidak boleh. Ya, kalau bukan suami tidak boleh. Tapi suami istri boleh menjadikan itu sebagai ukhuwahnya karena Allah. Termasuk tanda kesetiaan adalah tidak bersahabat dengan musuh sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila sahabatmu taat kepada musuhmu, maka itu berarti mereka berdua sama-sama memusuhimu. Tentu sekarang orang mukmin tidak akan memusuhi sembarangan orang ya. Tapi kalau seandainya dia memusuhi orang, ya, kalau dia memusuhi orang berarti dia musuhi karena Allah. Kita juga harus tidak boleh menjalin hubungan dengan orang yang sedang dia musuhi untuk menjaga perasaannya, gitu ya. Tentu di sini dimusuhi sekali lagi karakter orang yang sedang berbuat salah, bukan fisiknya. Yang ketujuh, tidak membebaninya dengan sesuatu yang memberatkan atau membuatnya tidak senang maka seorang muslim tidak berbuat tidak berupaya minta bantuan atau untuk e, tidak meminta bantuan kemuliaan dan harta darinya atau memaksanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebab dasar persaudaraan itu adalah karena Allah maka dari itu tidak pantas mengalihkan persaudaraan itu untuk mendapatkan kepentingan dunia atau menolak mara bahaya sebagaimana tidak boleh membebaninya juga tidak boleh membuatnya memaksakan diri karena keduanya merusak citra persaudaraan. Jadi jangan karena ini sahabat saya, hartanya adalah harta saya, maka saya mengambil semua hartanya demi kepentingan saya sementara sahabat saya kelaparan misalnya, kebutuhannya tidak terpenuhi, ini tidak boleh juga. Atau misalnya dia tidak boleh juga membebani dan tidak boleh membuatnya memaksakan diri karena keduanya merusak citra persaudaraan, menodai dan mengurangi pahala yang merupakan tujuan dari persaudaraan maka seorang muslim harus membuang segala bentuk kekerasan, pemaksaan dan unsur kepentingan pribadi dalam persaudaraan karena hal-hal seperti itu mengakibatkan kegarangan dan meniadakan keramahan. Di dalam sebuah athar yang disebutkan ana wa atqiya'u ummati bara'um minat takalluf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku selalu bebas dari sikap memaksakan diri. Jadi Nabi SAW pernah kedatangan orang-orang miskin Beliau baru dapat sedekah banyak sekali. Kemudian beliau bagi-bagiin. Belum bawa ke rumahnya, banyak berkeranjang-keranjang kurma. Setelah habis sedekah itu, ternyata masih ada orang miskin yang minta. Di sebelah Nabi SAW ada sahabat-sahabatnya, ada mertuanya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada banyak sahabat-sahabat yang ngumpul. Maka Nabi SAW tidak bilang, ayo ayo kasih ke dia atas nama saya, enggak. Nabi SAW tidak mau bebankan para sahabatnya. Beliau pun diam saja. Terlihat raut wajahnya Nabi SAW murung Kata Umar bin Khattab di sebelah Nabi Ya Rasulullah Allah enggak bebankan buat anda Dari tadi anda sudah sadaqah terus nih Orang ini datang minta tidak ada Ucapkan saja tidak ada Sudah habis gitu Nabi SAW diam Tidak mau ngomong Ali bin Abi Thalib di sebelahnya lagi Anak mantu Nabi mengeluarkan ada berapa dirham tersisa Ya Rasulullah ini tinggal ini dirham saya Gunakanlah untuk sadaqah Maka beliau tiba-tiba senyum ya, Gembira lalu beliau mengatakan Bihadha umirtu Seperti ini saya diperintahkan. Beliau tidak minta itu kepada mertuanya, kepada anak mantunya, tapi kalau ada yang memberi mau berlibat, libat dikasih sama dia. Begitu pula Nabi SAW pernah berhutang dengan pendeta Yahudi dan beliau tidak mau minta sama anak mantunya padahal Uthman bin Affan kaya raya. Berapa banyak mertua sekarang membebankan anak mantunya, ya, anaknya sendiri sampai ada banyak di antara akhwat kita pernah mengeluh dengan saya dengan kondisi yang tidak bisa lagi menanggulangi orang tuanya yang terus saja membebankan kepada dia hal-hal yang di luar kapasitasnya. Dia juga malu minta sama suaminya. Ini tidak boleh sama sekali. Membebankan mentang-mentang anak mantu maka ditindas misalnya. Atau dan seterusnya mentang-mentang mertua kaya kemudian dia main ambil dan seterusnya ini semua tidak dibolehkan. Salah seorang soleh atau orang soleh pernah berkata, barang siapa yang hilang sikap pemaksaannya, niscaya langgeng cintanya. Kalau dia tidak bebankan orang sesuatu, maka pasti langgeng rasa hubungannya dengan orang lain dan barang siapa yang ringan atau sedikit permintaannya niscaya abadi kasih sayangnya Tanda hilangnya sikap pemaksaan yang melahirkan rasa cinta dan menghilangkan kegarangan adalah bila sahabat bisa melakukan empat perkara di rumah sahabatnya, yaitu makan di rumahnya, masuk ke kamar kecil yang ada di situ, sholat dan tidur bersamanya. Apabila ia bisa melakukan itu semua maka persaudaraan atau persahabatan telah sempurna atau benar. Artinya dia nggak membebankan apa-apa, tapi yang dia lakukan adalah dalam persahabatan dia datang sekali-sekali dia nginap di rumah temannya, ya dia hadir dalam kebutuhannya, maka kelihatan persaudaraannya. Jadi bukan B mengambil materi. Ya. Kemarahan yang menjadi penyebab kegarangan pasti hilang dengan cara seperti itu. Kasih sayang pun dapat dirasakan dan kelapangan dada pasti terwujud. Yang terakhir yang kedelapan adalah mendoakan kebaikan bagi sahabat, anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan dengannya sebagaimana doanya untuk dirinya dan anak-anaknya sendiri dan orang-orang yang ada hubungan dengannya. Sebab tidak ada bedanya di antara mereka berdua dengan orang lain karena persaudaraan yang telah mengikat mereka berdua. Maka dari itu seorang sahabat selalu mendoakan sahabatnya dikala hidup, mati, hadir ataupun jauh darinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2732. Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi al ghaib qala al-malak wa laka mithlu dhalik. Apabila seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah mendoakan pada saat saudaranya lagi tidak ada di hadapannya, maka malaikat akan mendoakan pada bagi bagi pendoa tadi yang membaca doa dan untukmu seperti itu atau kebaikan-kebaikan. Sebagai penutup seorang soleh juga pernah berkata, di manakah perumpamaan sosok saudara yang saleh tanda tanya karena apabila seseorang meninggal dunia maka keluarganya sibuk membagi-bagi harta warisannya dan bersenang-senang dengan peninggalannya sedangkan sahabat atau saudara yang saleh bersedih seorang diri karena memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh saudaranya yang meninggal dan karena kematiannya ia mendoakannya dari kegelapan malam dan memohon ampun baginya dikala saudaranya tengah berada di balik tanah artinya beliau ingin tekankan di perkataan yang terakhir orang soleh ini luar biasanya pengaruh daripada persaudaraan di, di, karena Allah itu sampai-sampai orang-orang kalau meninggal kebanyakan keluarganya gembira karena mendapatkan warisan dari sisi orang sedih sisi yang lain dapat warisan tapi kalau sahabat karena Allah dia akan bersedih dengan kehilangan sahabatnya bahkan kalau sahabatnya punya utang dia bantu lunasi tetap dia berusaha berbuat baik dengan anak-anaknya dengan keluarganya dan itu terjadi di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim mereka kalaupun sahabatnya meninggal mati syahid mereka ada yang melanjutkan atau selalu melanjutkan hubungan dengan keluarga daripada sahabatnya tersebut Allahu a'lam sesuai tema gak? kenapa bertanya Hah? aplikasikan saja ilmunya sekarang cari orang soleh berteman mati masuk surga hmm? Jika, jika satu kos dengan teman karena sangat akrab, kadang pinjam baju, sepatu, sampo dan lainnya. Satu sama lainnya, saking seringnya, kadang tidak pernah lagi minta izin kepada teman karena pasti diizinkan. Apakah hal tersebut kebiasaan buruk dan dapat menimbulkan banyak dosa? Tentu saja tidak. Ini termasuk hal yang boleh saja. Apalagi kalau mereka sudah menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, nggak ada masalah. Ini termasuk hal yang boleh. Ya termasuk kita boleh memakan makanan gitu kan tapi tentu ini dalam koridor hal-hal yang masuk akal yang masuk akal kita belum sempat beli sabun kemudian kita masuk kamar mandi ternyata satu kos memang kamar mandi juga cuma satu lalu kemudian kita pakai sabunnya dia nanti kita sampaikan itu sesuatu yang tidak ada masalah apalagi di sini dikatakan memang dia mengizinkan yang tidak boleh kalau kita pakai sesuatu yang tidak tidak ada izinnya ya, baik punya teman kita atau bukan punya teman kita Apakah ketujuh golongan yang disebut tadi hanya mendapat naungan Allah ketika di padang mahsyar? Bagaimana dengan kubur neraka atas dosa-dosanya? Hadisnya begitu. Lafat hadisnya menjelaskan mereka mendapatkan naungan di mahsyar. Kalau di kuburan mereka tidak butuh naungan. Ya kan? Karena naungan ini dari panasnya matahari. Tapi apakah orang-orang ini lolos dari azab kubur? Allahu alam. Kita tidak tahu. Dan sudah pernah kita jelaskan pada saat memaparkan panjang lebar masalah karena tanda hari kiamat dan juga tentang azab dan nikmat kubur kalau azab kubur agak berbeda ada orang yang disiksa di kubur belum tentu masuk neraka karena untuk masuk neraka ditimbang dulu amal soleh dan amal buruknya kan gitu tapi azab kubur ini berat berat ada orang disiksa gara-gara kencing tidak cebok ya. ada orang ini ada orang banyak hal-hal yang yang kadang-kadang ringan ya sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW lewati dua kuburan dan mengatakan dua pemilik kuburan sedang disiksa, salah satunya karena tidak cebok pada saat kencing dan satu suka mengadu domba. Gitu. Kan. Tapi belum tentu orang yang adu domba langsung masuk neraka di akhirat, belum tentu. Bisa saya ditimbang dulu amalnya. Jadi kita tidak tahu apakah memang tujuh golongan ini nanti akan selamat dari azab kubur itu kuasa Allah. Mudah-mudahan saja. Gitu kan. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan mereka mereka bisa lolos dari azab kubur itu. Bagaimana menasihati sahabat yang sering mentahdir sahabatnya? Doakan anak Ustaz proses ta'aruf anak berhasil Dan cepat menikah Doa aja terus Praktek Baiklah kita doakan Mudah-mudahan lancar insya Allah Mudah-mudahan tidak lagi bujang di sini Gadis juga di belakang Insya Allah nikah ya. Tahdir ini penyakit teman-teman sekalian Tahdir Tahdir yang tersebar di tengah-tengah para penuntut ilmu yang tidak punya ilmu atau belum sampai pada tingkat orang-orang yang memang punya kapasitas ilmu yang tinggi, ini penyakit. Apa ini sama-sama di majelis ilmu saling tahdir. Ilmu antum sampai di mana mentahdir ini? Tahdir itu teman-teman mengingatkan tentang keburukan seseorang yang orang itu memang berbahaya masal, berbahaya masal. Orang itu menyebarkan kemusyrikan, bid'ah yang berat, yang berat sudah dinasehatin nggak mau, efeknya besar ke umat. Nah baru ditahdir, tahdir itu orang yang kapabilitas ilmunya bisa menasehatin, bisa bisa memang mempertanggungjawabkan itu. Bukan antara penuntut ilmu yang baru hadir 5-6 kali majelis saling tahdir. Ya. Apalagi penyakit sekarang lebih berat, menuntut ilmu tahdir ustadznya. Wah ini luar biasa. Ya. Tahdir luar biasa ini. Dari mana antum belajar dari siapa itu? Ya. Belajar dari siapa ini? Baru belajar kemarin tahdir ustadznya. Padahal kemarin belajar sama-sama. Ini penyakit khawarij ini. Iya, salah satu ciri khawarij adalah suka mentahdir orang. Ya. Jadi tahdir itu poinnya khusus orang yang punya kapabilitas ilmu yang tinggi ya mentahdir orang yang dasarnya berbahaya secara massal sudah dinasehatin nggak mau dengar tetap dia sebarkan kebidaannya kemusyrikannya keburukannya nah itu baru ditahdir Tahdir artinya ingatin umat jangan sampai orang ini mempengaruhi kalian atau berbahaya. Begitu. Bukan semua orang mentahdir satu sama yang lain. Ini penyakit saya bilang. Sekarang jadi begitu para penuntut ilmu ya. Baru belajar kemarin. Baru setahun, baru dua tahun. Teman-teman nuntut ilmu itu. Bapak bahasa Arab mengatakan kalau kau belajar seluruh umurmu kau pakai menuntut ilmu, maka ilmu belum memberikan setengah dirinya. Zaman dulu para ulama belajar teman-teman sampai gurunya mati. Abu Yusuf itu belajar sama Abu Hanifah sampai mati baru dia buka majelis. Ambil dulu semua ilmunya. Ilmu apa ini yang kita sudah dapatkan? Pengajian seminggu sekali, antum pikir antum sudah belajar. Imam Nawawi rahimahullah belajar satu hari 13 kitab. 13 kitab di 13 guru satu hari. Dan kalau tidur malam, kitabnya dipegang, kakinya tidur sambil berdiri Imam Nawawi. Berdiri sambil pegang kitab, kaki kanannya sandar di tembok yang berdiri, yang satunya berdiri. Tidur, bangun baca buku ya, itu pun untuk ilmu antum sudah sampai level itu belum orang masih Senin Kamis hadir di majelis ilmu terus tahdir tahdir apa ini penyakit ini ya boleh ini teman berhenti apalagi mentahdir para dai para ulama nggak boleh ini banyak gitu di Timur Tengah gitu banyak sekali sekarang juga begitu. Baru belajar satu tahun dua tahun baru bisa baca ayat beberapa terus kemudian mentahdir syekh. Syekh fulan begini, syekh fulan begini. Di Indonesia juga ikut-ikutan tuh. Oh syekh itu, syekh itu ilmunya begini. Ya, dia sendiri baca Quran masih salah. Berapa juz antum sudah hafal? Berapa hadis, berapa sanad hadis antum sudah hafal? Belajar teman-teman sekalian, bukan mentahdir. Penyakit ini nggak boleh. Ya. Kalau ada antum temukan orang yang begini jangan diajak teman, nggak boleh. Oh si fulan nggak baik, si fulan nggak baik. Ini tinggalkan orang ini, nggak bisa jadi teman ini, nggak layak. Tidak usah diajak teman lagi, bahaya sekali ini. Apa batasan yang harus kita fahami ketika memutuskan membenci seseorang karena Allah? <clears throat> Tentu saja kalau kita sudah lihat dia berbuat kemaksiatan, iman itu bisa naik turun sesuai dengan keadaan. Makin taat, makin tinggi imannya. Membuka pintu maksiat turun imannya. Salah satu kaidah penting dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kata Nabi SAW, iman itu ada saatnya, ada masa di mana dia drop, turun. Maka siapa yang pada saat lagi drop itu berada istiqomah di jalan Allah, maka dia benar. Ada saja mungkin tiba-tiba kita merasa malas sholat malam. Nah pada saat itu paksakan diri. Harus malah dipaksakan. Istiqomah jalan Allah. Tetap paksain. Sampai nanti kita merasakan keimanan kita kembali ke level yang pertama. Jadi ada saatnya begitu. Nah kalau turun iman drop, kita nasihatin dia luruskan. Ternyata dia tidak mau dengar, dia malah membantah, dia malah membangkang. Ya sudah, kalau begitu kita putuskan hubungan nih. Hubungan yang diputus adalah hubungan khusus ya. Ukhuwah tadi berdua. Tapi ukhuwah Islamiyah yang besar nggak boleh diputus. Seburuk apapun saudara kita muslim, ukhuwah Islamiyahnya ada. Dia punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sudah cukup. Jangan kontak, jangan sentuh itu. Dan jangan balas keburukan dengan keburukan. Dia gunjing kita, tidak akan balas dengan gunjing. Ya? Dia fitnah kita, jangan balas dengan fitnah. Bodoh itu namanya. Bodoh dibalas dengan bodoh, dosa dibalas dengan dosa. Pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua dihukum sama Allah. Jangan balas. Karena Allah SWT akan membalas kita sesuai dengan kadar amal kita masing-masing. Jadi kalau sudah dinasehatin, diluruskan, tidak mau, maka kita bilang sama dia, kalau begitu saya putus hubungan, gitu kan? Karena saya tidak mungkin terus-menerus mengurus ini. Tapi setelah menasehati ya, jangan begitu kita lihat teman kita salah, ingat teman-teman sangka baik. Masih ingat saya pernah jelaskan statement para ulama, mereka saking luar biasa menjaga ukhuwanya, dia bilang kalau saya lihat saudara saya di atas gunung teriak ana rabbukumul a'la saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini perkataannya Fir'aun. Kalau saya lihat saudara saya di atas gunung ucapin itu, saya akan bilang dia lagi baca ayat. Nah, ini bayangkan kalimat kufur ya. Tapi dia sebelum dia pastikan, dia cuma dengar oh orang ini lagi baca ayat. Nanti kalau ketemu boleh ditanya gitu kan. Ini bayangkan kalimat kufur ya. Bagaimana kalau antum cuma sekedar lihat teman antum lewat? Sebagian mereka mengatakan kalau saya melihat seorang saudara saya muslim sedang di atas tunggangan unta berdua dengan seorang wanita, maka saya pertama akan mengatakan, "Oh, mungkin ibunya. Oh, mungkin istrinya, mungkin adiknya." Ya. Bagaimana kondisi antum coba kalau lihat teman antum lagi naik mobil, ada perempuan sebelahnya. Ya. Yang paling pertama kita bilang ini siapa nih? Ya, ini aja curiga. Hmm. Seseorang yang antara mereka mengatakan kalau di jenggot saudara saya tercium hammer tumpah minuman keras, orang kalau minum, biasanya orang kalau berjenggot itu tahu, kan? kadang-kadang netes. Baik dia netes, dia bilang kalau di jenggot saudara saya ada hammer saya akan mengatakan tertumpah hammer pada jenggotnya. Enggak langsung bilang bau hammer kamu minum ya. Bayangkan mereka bagaimana menjaga adab ukhuwanya itu ya, bersangka baik seperti itulah apakah seseorang itu harus berbuat kemusyrikan dulu lantas kita membencinya tidak semua kemaksiatan semua pelanggaran agama sekecil sampai besar pun harus kita ingatkan tujuan kita bersaudara untuk itu saling menasihati karena Allah saya bekerja di luar negeri, di New York, dan teman-teman saya rata-rata umat Nasrani, kafir. Bagaimana sikap saya kepada mereka? Karena mereka juga respect terhadap saya, baik secara pertemanan dan saat saya sedang beribadah, dan juga pada saat saya sedang beribadah. Dan saya mempunyai pemimpin non-muslim, kafir. Bagaimana juga sikap saya sedangkan saya sudah taking kontrak kerja di perusahaan yang saya kerja sampai saat ini. Ini pernah kita jelaskan pada saat memaparkan adab dengan orang kafir. Saya nggak tahu sudah pernah dibahas belum? Hah? Lupa ya? La haula wa quwata illa billah. Hmm. Jadi ada orang kafir, ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang boleh. Kita mulai dengan hal yang tidak boleh, kesimpulan tidak bolehnya sama orang kafir interaksi dalam hal ibadah mereka saja. Ibadah. Kalau mereka lagi ibadah jangan ikut-ikutan. Tidak boleh sumbang untuk gerejanya. Tidak boleh dukung dia kalau mau ibadah jangan. Ibadah kamu ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Itu konsepnya. Silakan. Agamamu agamamu. Akidah. Tapi kita pindah kepada hal yang boleh. Apa hal yang boleh? Toleransi yang boleh kalau orang tua kita kafir, kerabat kita kafir. Boleh nggak kita bakti sama orang tua yang kafir? Boleh, malah dianjurkan. Asal tidak memakai masalah musyrik, ya. Tidak ada perbuatan-perbuatan haram yang dalam agama. Kita boleh jenguk kalau sakit, berikan kebutuhannya segala macam dan banyak malah penyebab jadi hidayah orang tuanya. Kerabat kita non muslim, boleh kita silaturahim. Boleh nggak kita partner bisnis dengan non muslim? Boleh. Boleh, gitu kan? Boleh nggak kita bertetangga, berteman kayak tadi nih? Boleh sekali. Tidak ada larangan. Sama sekali nggak ada larangan berteman sama mereka. Nabi SAW bersahabat dengan beberapa pendeta Yahudi. Sampai beliau pernah utang kan dengan salah satu pendeta Yahudi. Sahabatnya memang, sahabat Nabi SAW temannya, gitu kan? Maka kita lihat di sini teman-teman sekalian, tentu di sini yang dimaksud sahabat bukan berarti yang dimaksud dengan ukhuwahnya, tapi Nabi SAW punya teman-teman orang non-muslim. Yang saya maksudnya adalah bukan sahabat yang seperti sahabat beliau, tapi di sini menjadi teman-temannya, kenalannya, gitu kan. Boleh saya terima investasi dari mereka, boleh, boleh semuanya boleh, nggak ada masalah. Selama tidak mendukung ibadahnya saja. Saya menangis mendengar ceramah Ustaz tentang syair atau ceramah sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pada saat Abu Bakar Siddiq wafat. Uh, eh, tentu bisa saja Ustaz ulangi kembali. Saya yang dimaksud dengan syairnya ini yang mana saya tidak terlalu ingat ya. Sekarang saya tidak terlintas sama sekali uh, syair apa yang disebutkan Ali bin Thalib pada saat Abu Bakar wafat. Tapi insyaallah coba nanti ya uh, kita kembali nanti lihat lagi ke sana. Tentu kalau menangis ini bukan karena ceramah saya ya. Jangan dipikir karena saya sama sekali tidak. Karena menangis itu tanda keimanan. Kalau kalau antum e, memiliki dosa dan kemudian sudah beristighfar sama Allah, lalu kemudian istighfar itu diterima sama Allah sehingga dosa kita banyak yang dimaafkan, itu lebih peka hatinya, lebih mudah menangis. Jadi bukan karena penyampaian, karena kadang-kadang penyampaian itu adalah sesuatu yang biasa saja. Saya datang sini teman-teman baca buku, antum bisa baca seperti saya. Duduk pakai mic tinggal bacain kan. Kan bisa saja gitu. Tapi subhanallah Allah yang memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa menyampaikannya dan juga untuk menerimanya dan akhirnya juga bisa berpengaruh kepada seseorang di antara kita. Sebelumnya saya senang lihat Ustadz sehat dan dapat kembali memberikan kajian. Alhamdulillah saya selalu sehat. Saya selalu sehat, saya selalu semangat, tidak ada urusannya sama sekali. Saya sangat menyesali kejadian lalu karena kejadian tersebut kebetulan di kampung halaman saya. Saya juga kaget ternyata ada sepupu saya yang ikut dalam menghentikan kajian Ustadz. Saya sudah coba menegur dan mengingatkan bahwasanya beliau salah dan saya pun berkata bahwa saya santri Ustadz Khalid dan selama saya mengikuti kajian tidak pernah ada kata mengkafirkan apalagi memecah belah umat tapi dia tetap dengan pendirian golongannya sampai saya menyampaikan kejadian kemarin itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 170 tapi dia tetap memperlihatkan kebencian pada ulama sunnah lalu sikap apa yang harus saya lakukan eh, apalagi saya harus benci dia karena Allah Azza wa Pertama sekali teman-teman sekalian, saya, saya pribadi, tidak usah antum, saya pribadi tidak merasa ada masalah di situ. Saya pribadi menganggap itu adalah saudara muslim kita Ya mungkin dalam kondisi belum mengetahui apa yang membuat orang banyak melakukan perbuatan salah karena belum tahu. Gitu. Andai saja mereka-mereka ini bisa mendengarkan ceramah utuh misalnya atau hadir sekali saja pengajian kita, maka tidak ada masalah sebenarnya. Ini. cuma ini kebanyakan mereka terbawa arus emosional dan begitulah syaitan bermain ya, menggoda manusia sehingga akhirnya memusuhi saudaranya musim tanpa sebab, tanpa sebab ya. Makanya saya menanggapnya dengan hal yang biasa sekali. Saya menganggap Pengurus masjid meminta pada saat itu untuk menghentikan pengajian, saya mengatakan saya nggak ada masalah. Di masjid yang hadir ribuan orang, di depan masjid yang demo 50 orang. Kalau saya mau gunakan masa yang ada, berhentiin maka selesai urusannya. Tapi apa itu keputusan bijak? Apakah kita harus balas kebodohan dengan kebodohan, kesalahan dengan kesalahan, kelalaian dengan kelalaian? Tentu tidak. Itu adalah saudara-saudara kita muslim. Saya bilang tadi, selama orang mengucapkan syahadat, dia punya nilai di diri kita. Enggak boleh sama sekali kita salah dalam melangkah di situ. Mengalah adalah hal yang positif. Enggak ada masalah. Semoga saja satu waktu Allah berikan mereka hidayah. Jadi, jadi tidak ada sesuatu yang harus dibesar-besarkan di sini. Kalau saya melihatnya, tapi masalah adanya beberapa orang ikhwah yang akan memberikan masukan itu positif saja. Kita berikan masukan karena memberhentikan pengajian di masjid sebuah hal yang perlu ditandatanyai masalah adab. Sementara teman-teman ini juga menjaga gereja pada saat Natalan, mereka menjaga para tokoh-tokoh Syiah kalau datang. Dan alasannya karena saya pernah membahas ini dan itu. Baik, eh, tokoh-tokoh Syiah mencaci maki Aisyah, mengatakan Quran kurang, mengkafirkan sahabat. Eh, itu bukan hujah, bukan alasan. Makanya saya melihat ini hanya sekedar karena ketidaktahuan saja. Ya, dan semoga Allah SWT berikan hidayah. Ya. Dan insya Allah tidak akan pernah diangkat derajat seorang hamba tanpa ada ujian. Kalau kita mau naik kelas harus diuji dulu. Ya. Lulus nggak gitu? Kalau orang dengan emosional dengan amarah maka tidak lulus itu. Gitu kan? Masih syukur cuma begitu saja. Di zaman Nabi SAW orang kafir yang melempari Nabi SAW dengan kotoran. Beliau sabar. Ya, saudara kita muslim. Hanya karena tidak faham. Menyebutkan yel-yel mengatakan saya ingin merusak stabilitas NKRI ini luar biasa nih. Hmm. <laughs> Padahal selama ini kita yang selalu menenangkan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak itu semua gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, semoga Allah berikan hidayah insya Allah. Baik ini sudah setengah sembilan, kita tutup sampai di sini insya Allah majelis kita. Dan kita berdoa kepada Allah yang maha pemurah dan maha pengasih, semoga saja semua apa yang kita sudah kerjakan pada hari ini dan sebelumnya dari amal soleh dan akan kita kerjakan ke depannya sampai ajal menjelang datang diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa sekecil sampai sebesar apapun yang pernah kita kerjakan terutama yang hadir dalam majelis kita ini dan mengikuti baik di YouTube ataupun live streaming dari Facebook mudah-mudahan semua yang kita mendengarkan dan mengikuti dimaafkan dosa-dosa kita semuanya dan diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala dan kita mendoakan agar Indonesia menjadi negara yang makmur, tentram, damai dan seluruh muslimin kembali kepada ukhuwa islamiyah persaudaraan yang baik di antara mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam ibadah jauh dari syirik dan kebidaan dan khurafat dan semoga saja dikarunia pemimpin-pemimpin yang adil muslim juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain dan kita tidak akan pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa di mana pun mereka berada sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdaus ya tanpa hisap sebagaimana yang saya kata di majlis ilmu yang mulai ini.